jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya sudah berapa banyak sembako yang kita konsumsi, air yang kita minum, cahaya yang kita gunakan, kemudian juga oksigen dan nitrogen yang kita hirup. Ternyata itu sangat banyak sekali, tidak terhingga. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, nikmatani maghdumun kasirun minan nas ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dua nikmat tersebut adalah yang pertama asyihah kesehatan kemudian yang kedua al farok yaitu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita merasakan betapa nikmatnya sehat ketika sakit tidak usah berpikir sakit yang serem-serem, baru sakit gigi saja. Sudah sekian banyak kenikmatan yang hilang. Apalagi kalau kita harus dirawat di rumah sakit. Ternyata ada sebuah pengalaman, termasuk di keluarga saya sendiri mengalaminya. Ternyata di rumah sakit itu kalau menggunakan oksigen itu per liter itu 25 ribu nitrogen 10 ribu sementara satu hari itu manusia membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen kalau dihitung satu hari itu membutuhkan biaya 185 juta kalau satu bulan kalikan 30 itu berarti lima setengah miliar. Siapa yang sanggup bayar? Lima setengah miliar sekalipun orang kaya dalam satu bulan setahun berapa? Kita sudah berusia puluhan tahun tidak pernah ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bulan para jemaah yang terima Allah Subhanahu wa taala sangat wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Namun dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ada nikmat yang paling agung. Yang pertama tentu nikmat iman. Yang kedua nikmat Islam dan yang ketiga nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa iman merupakan nikmat yang paling agung? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang dicari oleh manusia ini di dunia ini dua. Pertama adalah ingin sukses dunia dan yang kedua ingin bahagia. Ternyata antara sukses dunia dengan bahagia tidak selalu paralel. Banyak orang yang sukses dunia menjadi orang kaya, menjadi pejabat, menjadi orang yang populer, tetapi tidak bahagia. Tapi banyak orang yang hidupnya katakanlah serba pas-pasan, hanya cukup saja, tetapi dia bahagia. Ternyata memang dalam Al-Quran disebutkan, untuk sukses dunia ini siapapun bisa mencapainya, tidak diukur oleh keimanan, keislaman, ketakwaan seseorang, orang kafir pun bisa sukses di dunia ini kalau dia bekerja keras. Silakan baca kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Hud ayat 15. "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum la yunqasun." Barang siapa yang ingin sukses dunia maka kami Allah akan berikan akan cukupi sesuai dengan pekerjaan dia tanpa sedikit pun dikurangi. Tapi dalam ayat ke-16 disebutkan walaisa lahum fil akhirati illan nar dan mereka tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kemudian akan hapus semua apa yang dia lakukan di dunia ini akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Jadi artinya ternyata untuk sukses dunia siapapun bisa, tetapi bahagia parameternya adalah diukur dengan apa yang dirasakan. Yang jelas, yang dijamin akan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Ini barangkali di antara alasan kenapa iman merupakan nikmat yang paling agung. Di antara jaminan Allah Subhanahu wa taala bisa kita pelajari kembali firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 82 alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman dengan perbuatan syirik dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala maka mereka berhak untuk mendapatkan keamanan, ketenangan, ketentraman wa hum muhtadun dan mereka berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan akan senantiasa membawa kebaikan. Akan senantiasa membuka pintu-pintu keberkahan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengazab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Contoh konkret para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang saya tahu, negara yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Quran dan As-Sunnah, negara yang menerapkan hukum Islam adalah Saudi Arabia. Terlepas dari berbagai macam kekurangan pasti ada. Namun dengan komitmen itu saja mereka hidup di satu negeri yang gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti negeri kita, tidak punya sungai seperti negeri kita, tidak punya sawah, tidak punya padang rumput. Tetapi subhanallah tidak pernah ada krisis sembako. Tidak pernah ada krisis air, tidak pernah ada krisis daging. Bahkan yang saya tahu sampai hari ini harga hewan ternak di sana lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta. Satu ekor kambing yang paling besar itu hanya 600 real, kurang lebih 2 juta 220 rupiah. Harga bahan bakar satu real, kalau terus sekarang 3.800, itu dapat 4 liter solar 40 sen real dapat 1 liter premium dan masih banyak lagi para jemaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala padahal negeri kita ini negeri yang subur negeri yang kaya bahkan tambang emas terbesar di dunia ada di negeri kita rupanya kita bukan tidak punya apa-apa tetapi kita belum mendapatkan barokah yang optimal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik secara individual sebagai anggota rumah tangga, masyarakat, bangsa kalau ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kuncinya adalah beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Satu lagi alasan tentu saja karena kita yakin Perjalanan hidup kita ini di dunia hanya sementara dan akan berakhir dengan mati. Kemudian terminal akhir kita, kehidupan kita adalah ada dua, imma masuk surga atau masuk neraka. Ternyata para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Silakan baca kembali firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tiket untuk masuk surga itu adalah iman. Kendaraannya adalah amalan salih. Amalan salih itu apa? amalan soleh itu termasuk di dalamnya ibadah dalam artian yang khasah, yang sempit, juga seluruh aktivitas yang dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kendaraan kita. Ternyata sorga itu juga disediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nikmat yang paling agung itu Islam. Kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung? Di antara alasannya satu, Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Setiap muslim wajib punya keyakinan seperti itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Di ayat 85 disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85 ini jawaban telak terhadap penganut paham liberalisme yang menyatakan semua agama sama tidak. Orang yang mengatakan semua agama sama itu hanya orang yang linglung, orang yang akalnya tidak sehat. Bagaimana dikatakan sama? Sembahannya berbeda, kitab sucinya berbeda, teladan hidupnya berbeda, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung para nyamah rahimahni wa rahimakumullah jami'an? Satu-satunya agama yang originalitasnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah, tidak akan pecah sampai hari kiamat hanya Islam. Berbeda dengan agama-agama yang lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis istirahatul ummah, perpecahan umat yang dilihatkan oleh lebih dari 15 orang sahabat sehingga mendekati derajat mutawatir. Beliau terlebih dahulu mengatakan iftarafatil Yahudi dan nasara telah pecah Yahudi dan Nasrani. Ketika menyebut Yahudi dan Nasrani yang pecah itu agama dan umatnya dan realitanya sekarang benar tapi ketika menyebut Islam, beliau bersabda wasataf tariku ummati ala salasati wa sab'ina firqatan dan akan pecah umatku, bukan agama Islam. Akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Kenapa pecah? Karena pertama salah memilih dalil yang benar. Yang kedua, salah memilih metodologi atau manhaj yang benar di dalam memahami dalil yang benar. Apalagi kalau dua-duanya salah, itu pasti sesat. Jadi bukan Islamnya, tetapi orang Islamnya yang pecah itu, Orisinalitas Islamnya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapanpun, dimanapun, siapapun mencari Islam yang original pasti akan dapat. Mana jaminan Allah bahwa Islam tidak akan berubah? Silahkan baca firman-Nya dalam Al-Quran di surat Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lintini hanifah. hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون hadapkanlah wajahmu hadapkanlah dirimu terhadap agama dengan lurus dengan ikhlas yaitu agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala alladzi an nasa 'alaiha yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan manusia disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang Maha tahu agama yang benar yang cocok bagi mereka itu ini. Kemudian Allah memberikan jaminan la tabdila khalqillah, tidak akan ada perubahan terhadap agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Jadi hanya sedikit orang yang tahu Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau tidak tahu, masih mau tahu, bagus. Tapi kalau tidak tahu dan gak mau tahu, apalagi so tahu, itu celaka. Ini yang harus kita hindari. Masya Allah, kita diberikan anugerah, nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak alasan, bahwa Islam adalah merupakan karunia yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mengaplikasikan Islam, maka keberkahan akan turun. Ketika manusia menjauhi Islam, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bil zara'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem inah terjebak dalam sistem bisnis ribawi berpegang kepada ekor sapi gemar beternak gemar bertani hukum dunia dunia sudah dijadikan tujuan bukan sebagai alat bukan sebagai bekal bukan sebagai sarana Kemudian kalian meninggalkan jihad, tidak ada pembelaan lagi terhadap Islam. Apa yang akan terjadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sallallahu alaihi zulman. Allah akan menimpakan pada kalian kehinaan. Dalam berat disebutkan balaan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian berbagai macam bencana silih berganti yang satu belum selesai sudah datang lagi yang lain tidak ada seorang pun ahli yang menjamin kapan akan selesai kapan akan berhenti tapi Nabi SAW bersabda la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghentikan itu semua sampai kalian kembali kepada agama kalian solusi yang pasti adalah kembali kepada Islam para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala terakhir yang saya ingatkan kembali bahwa ketika kita ditanya apakah Islam itu tentu jawaban yang benar adalah sebagaimana jawaban Nabi saw ketika ditanya oleh malaikat Jibril Islam adalah dibangun oleh lima rukun. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Makanya kalau ada orang yang mengaku Islam, ternyata rukunnya beda dengan kita, itu bukan Islam. Seperti orang-orang Syiah mengaku beragama Islam, tetapi rukun mereka berbeda dengan rukun Islam, berbeda dengan rukun iman kita, berbeda dengan Quran kita, Maaf, karena Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW diajarkan langsung kepada para sahabat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian para ulama mengatakan bahkan tidak cukup lima rukun saja, tiga hal yang harus dipegang. Ada tiga unsur yang merupakan unsur-unsur kesempurnaan keislaman seorang. Pertama adalah al-Islam billahi subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beragama Islam harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal inqiyadu bil ta'ah. Seorang muslim harus tunduk dengan jalan taat melaksanakan segala perintahnya menjauhi larangan. Melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan sementara menjauhi larangan seluruhnya tidak ada eh, apa namanya tambahan sesuai dengan kemampuan. Satu lagi yang ketiga. Yang ini sangat lemah bahwa setiap muslim harus punya burak, punya akidah al-wala wal bara wal atu minasyirki wa ahlihi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari perbuatan-perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ternyata kita lihat realita yang sangat memprihatinkan. Yang meramaikan hari Natal juga banyak orang Islam. Yang meramaikan malam tahun baru juga banyak orang Islam. Bahkan di negeri ini, masya Allah sangat memprihatinkan. Ada Natal bersama yang diawali dengan dikumandangkannya azan di negeri ini yang mayoritas muslim ada orang joget-joget bahkan di kantor kemenang dialasi dengan sajadah tempat kita sujud dan lain sebagainya Masya Allah ini adalah merupakan bukti lemahnya akidah al-wala wal barak tiga hal yang dipegang oleh setiap muslim adalah tadi tunduk dan apa namanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, yang kedua tunduk dan patuh dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian yang ketiganya kita harus memutuskan hubungan dengan perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kemusyrikan.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 Saya ingat satu peristiwa ketika ada seseorang yang menyatakan rasa syukurnya didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita tahu Imam Ahmad itu adalah salah seorang murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang hafal satu juta hadis. Ketika ada orang mengatakan Alhamdulillahillazi hadana alal Islam Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita ada di dalam, ada di atas Islam. Kata beliau, alal Islam was sunnah tidak cukup di atas Islam saja tapi alal Islam was sunnah di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara alasannya kenapa banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas terjebak di dalam kesesatan. Sementara orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan jaminan dalam bagian khutbah wadahnya beliau mengatakan Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Itulah diantaranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tetap ada di atas Islam sampai mati, sampai meninggal, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.